الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وقال هشام حدثنا محمد بن شعيب ابن صبور حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان حدثنا سعيد بن عبد الله الخرشي القاضي أنه سمع أبا إسحاق الحمداني يحدث عن حارس الأعور يحدث يحدث يحدث عن عن عن الحارث الأعور يحدث يحدث عن الحارث الأعور عن علي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يرفعه قال إن الله إذا أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعث إلى أهل الجنة روح الأمين فيقول يا أهل الجنة إن ربكم يقرأكم السلام ويأمركم أن تزوروه إلى فناء الجنة وهو أفطه الجنة تربته المسك وحصابه وحصباؤه الدر والياقوت وحصباؤه وحصا وحصا وحصاباؤه الدر والياقوت وشجره الذهب الرطب الرطب وورقه الزمرد فيخرج أهل الجنة مستبشرين مسرورين فثم يجمعهم وثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Para jemaah sekalian Kita akan lanjutkan Semoga inilah pembahasan Yang akan menutup Ya Dalil-dalil daripada sunnah Rasulullah mengenai Allah, Allah di atas ya. Dan semoga kita akan dapat lanjutkan kepada bab berikutnya yaitu perkataan para sahabat tentang Allah Jalla wa di atas. Ada beberapa hadis bersisa ya. Qala Hisham berkata Hisham haddatsana Muhammad bin Shu'aib bin Sabur. Ya, Hisham berkata Muhammad bin Shu'aib bin Sabur menceritakan kepada kami qala haddatsana Abdurrahman bin Sulaiman dia berkata Abdurrahman bin Sulaiman memberitakan kepada kami qala haddatsana Sa'id bin Abdullah al-Khurashi al qadi dia berkata Abdullah al-Khurashi al qadi Sa'id bin Abdullah al-Khurashi al qadi meriwayatkan kepada kami annahu sami'a Abu Ishaq al-Hamadani yuhaddithu 'an al-Harith al-A'war bahwasanya dia pernah mendengar Abu Ishaq Al-Hamdani meriwayatkan dari Abu dari al al A'war an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Ali bin Abi Talib yarfa'uhu Ali mengangkatnya kepada Nabi SAW maksudnya ini adalah perkataan Nabi innallaha idza askana ahlal jannatil jannah tatkala Allah telah menempatkan semua penduduk surga dalam surga wa ahlan narin nara tatkala Allah telah menempatkan semua penduduk neraka dalam neraka ba'atha ila ahli jannati ruhal amin maka Allah mengutus kepada penduduk surga Jibril yang nama lainnya adalah ar-ruhul amin fayaqulu ya ahli jannah maka Jibril berkata kepada penduduk surga wahai penduduk surga inna ya rabbakum yuqri'ukumus salam sesungguhnya Tuhan kalian menyampaikan salam ya kepada kalian melaluiku wa ya'murukum an tazuruhu ila fina'il jannah dia memerintahkan kalian untuk mengunjungi Allah tabaraka taala ya fi fina'il jannah kalian temuilah Allah Subhanahu wa taala di ya hamparan daripada hamparan surga kata-kata fina biasanya adalah halaman yang ada di depan ya rumah itu namanya fina Wahwa abtahul jannah. Maksud di sini adalah taman yang terhampar di tengah-tengah surga. Turbatuhul misku. Yang mana debunya itu adalah misik. Misik sejenis parfum yang paling mahal. Yang terambil daripada ya bukan dari bunga. Tapi daripada minyak yang diambil daripada binatang rusa dengan cara tertentu. Minyaknya begitu harum. Jadi bukan dari bunga. Namanya ilmisku wahasba'uhud durru adapun kerikil-kerikilnya ya, taman tersebut hamparan tersebut debu-debunya adalah apa tadi misik ya di dunia ini ada juga parfum misik ada misik putih ada misik hitam tapi tentunya tak sama dengan misik di surga misik di dunia ini kadang bau yang hitam itu kadang tak sanggup kita makainya ya musik putih itu pun ya paling tiga menit hilang <laughs> tinggal labuk keringatnya adapun di surga ya subhanallah debu-debunya adalah misik ya wahasba'uhu adapun kerikil-kerikilnya ad-durru permata-permata wal yaqut dan yaqut Yakut termasuk daripada jenis al-ahjarul karimah. Batu-batu mulia. Ya, ada batu-batu mulia yang harganya mahal, kadang lebih mahal daripada emas. Di antaranya adalah yakut, al-yakut. Ya. Wa syajaruhu adh-dhahabu ar-rutab. Dan adapun pepohonnya adalah pepohonan dari zahab emas ya ar rutab yang basah yang segar ya wa rizquhu zumurrud wa waraquhu afwan wa waraquhu az-zumurrud adapun daunnya adalah dari bahan zumurrud juga termasuk daripada jenis ya bebatuan yang mahal zamrud zumurrud fayakhruju ahlu jannati mustabshirin masrurin ketika Jibril suruh mereka bertemu berkumpul di taman daripada taman surga maka mereka pun ahli surga ini keluar menuju tempat tersebut hamparan terbentang dalam keadaan bergembira ya sukacita fathamma yajma'uhum maka di sanalah mereka berkumpul semuanya Allah kumpulkan mereka semua wa thamma karamatullah ya di sanalah ya, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka wan ila wajhih ya kemudian juga di sanalah mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dan kelak ahlu sunnah meyakini bahwasanya Allah akan terlihat di hari kiamat Allah akan dilihat oleh orang-orang mukmin karena banyaknya keterangan daripada Quran maupun sunnah yang mengingkari Allah dilihat di hari kiamat adalah ahlul kalam seperti Mu'tazilah apalagi Jahmiyah Ya. Semua ahlul kalam mengingkari Allah dilihat di hari kiamat. Semua. Sampai Asyariyah maupun Maturidiyah. Karena mereka berpandangan jika Allah berarti dapat dilihat, dia ada dalam satu sisi. Jika dia ada satu sisi berarti dia adalah makhluk karena dia bertempat dan seterusnya. Maka kita mengatakan bahwasanya inilah i'tiqad ahli sunnah. Yang jelas kita melihat Allah Jalla wa ala. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin nadhiratun. Wajah-wajah pada hari itu bercahaya terang benderang sukacita. Ila rabbiha nadhiratun. Dalam Al-Qur'anul Karim tatkala wajah-wajah ini melihat kepada Tuhannya. Kata-kata nadhara ila dalam bahasa Arab melihat dengan mata. Tak lain tak bukan. Nadhara ila pasti dengan mata. Ya. Adapun roa bisa bermakna memandang dengan mata, bisa bermakna berpikiran, berpendapat. Tapi nazara jika digunakan padanya ilah pasti maknanya melihat dengan mata. Ini ahlu sunnah. Antara Rasulullah yang mengatakan dalam keterangan yang sebelumnya banyak sekali innakum satarawna rabbakum iyanan. Kalian pasti melihat Tuhan kalian iyanan dengan mata kepala kalian ya la tudamuna fi ru'yatihi tak perlu berdesakan melihat Allah Jalla wa ala tidak ada kenikmatan lebih indah daripada melihat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin Tuhan yang kita sembah yang sekarang kita tak bisa melihatnya karena tak tak mampu kita melihatnya di dunia ini karena lemahnya diri kita jangankan kita Musa alaihissalam tak mampu melihat Allah bahkan gunung ketika Allah singkap sedikit hijabnya pun tak mampu gunung pun hancur lebur nanti di hari kiamat. Ya. Wa huwa ya mau'idullah an jazahu lahum. Itulah yang janji Allah tepati bagi mereka. Bahwasanya Allah berjanji kelak kita akan melihatnya. Kata Allah SWT, lilladzina lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan bagi mereka al-husna. Al-husna adalah surga yang penuh dengan kenikmatan wa ziyadah lilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah dan tambahan kenikmatan ya adapun ziyadah disebutkan nabi maknanya adalah tambahan kenikmatan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahsyat daripada surga ya kemudian faya'adhanullahu lahum fis sama'i wal akli wasyurbi maka Allah izinkan mereka mendengar segala macam suara-suara yang merdu diizinkan Allah mereka untuk makan, minum segala macam suara yang merdu dari berbagai macam yang Allah ciptakan di surga apakah suara dari surga ataukah suara ya yang terindah yang pernah ada di surga yang tak pernah kita ketahui kita terkadang di dunia ini mendengar suara bambu-bambu yang masuk ke dalamnya ya angin semilir sepoi-sepoi masuk ke bambu-bambu, bambu-bambu mengeluarkan suara yang indah. Kadang-kadang kita terlena. Subhanallah. Kadang kita terdiam dengar suara ombak di pantai. Subhanallah, datang silih berganti, kemudian memecah tepian pantai mengenai batu-batu karang. Kita pun terlena dengannya. Ini di dunia. Apalagi dengar suara bidu wanita. Ya, terlena. Ya, di surga Allah akan berikan suara yang lebih indah daripada apa yang kita dengar. Karena kata Rasulullah ketika menyempati surga, mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh keindahan mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh ya telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam hati manusia keindahannya. Kalau mau tahu kapan? Nanti kalau masuk surga. Kalau masuk berharaplah kita masuk beramallah kita dengan apa Allah perintahkan dekatkan diri kepada Allah jauhi maksiat kemudian wal akal wasyurbi mereka diberikan makanan mereka diberikan minuman subhanallah makanan di surga tak pernah habis ya minuman di surga tak pernah habis kalau kita di dunia ini kadang-kadang ada minuman yang kita sangat cintai apakah jus tertentu kita order ke restoran kata restoran Pak yang ini habis. Apa nikmatnya kenikmatan yang ada habisnya? Yang ini, Allah yang ini Pak, udah busuk buahnya. <laughs> Di surga tak akan pernah habis. Ya. Tak pernah berhenti. Apapun yang kita minta nggak ada istilahnya habis surga. Di dunia ini ada. Semuanya ada habis. Kadang-kadang harus inden dulu. <laughs> surga tak ada. Subhanallah wasyurbi makanan, minuman dan semua makan di surga pun demikian tak pernah putus-putus ya tak pernah basi dan seterusnya wa yuksauna hulalal karamah mereka pun dipakaikan oleh Allah SWT pakaian kemuliaan thumma yunadi munadin kemudian diserulah oleh yakni penyeru ya aulia Allah wa wali wali Allah hal baqiya mimma wa'adakum rabbukum syai'un apakah masih ada yang bersisa yang janjikan Tuhan kalian belum ditunaikannya sekarang. Fayaquluna la, mereka berkata tidak, semuanya telah terpenuhi. Waqad anjazana ma wa'adana sungguh Tuhan kami telah menepati semua yang dijanjikan kepada kami. Apa yang dijanjikan pasti benar. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah benar. Dia janjikan ada surga dari susu, nanti kita akan lihat insyaallah taala. Dia janjikan surga daripada madu, yang di sini kadang-kadang payah kita minum madu. Kenapa? Madunya habis, kadang-kadang madunya palsu. Subhanallah. Ini bukan lagi hanya sekedar minum, mandi dengan madu. Subhanallah di sungai-sungai di surga. Ya. Nahrun min asalin musaffa. Kata Allah SWT sungai daripada madu yang jernih. Subhanallah. Jangan pikirkan berarti Ustaz lengket-lengket tubuh kita. Itu madu dunia ini. <laughs> Tak enak Ustaz gimana berenang di madu-madu? Terbuka mata, masuk madu habis. Itu bayangan antum. Itu madu dunia. Ya, lain dengan madu akhirat. Madu dunia kadang-kadang bertengkar, madu akhirat tidak aman. Dijamin aman, santailah. Yang tak dapat madu dunia nanti di akhirat. Amin deh. Kuat kali aminnya. Wa ma baqiya syai'un illa an ila wajhi. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali satu. Janji Allah Allah akan perlihatkan wajahnya kepada kami. Ya, karena itu Rasulullah mengatakan kita tak melihat Allah secara utuh. Karena Allah tak akan dapat kita liputi. Yang Allah beritahukan kepada kita dia akan tampakkan kepada kita wajahnya tabaraka taala. Adapun melihat Allah secara utuh mustahil. Karena Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Tidak akan dapat pandangan meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dia Tuhan yang Maha Besar, Rabbul Alamin. Subhanallah. Kita melihat bulan nampak sepenuhnya tapi tak dapat kita liputi. Apa bagian di belakang sana apa daripada bulan kita tak tahu. Kemudian apa yang ada badannya kita juga tak tahu, hanya sekedar melihat. Bulan saja tak dapat kita liputi. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Kemudian fayatajalla lahumur rabbu fi hujubin maka Allah tampakkan mereka dengan hijab ya Allah singkap bagi mereka fayaqulu ya jibril irfa hijabi li ibadi wahai jibril angkatlah hijabku ini kepada hamba-hambaku kayyanduru ila wajhi agar mereka melihat kepada wajahku dan Allah Subhanahu wa taala itu hijabnya cahaya berkata Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah ketika ibunda kita bertanya Waktu Rasulullah naik mirat ke langit, berkata ibunda kita, "Hal ra'aita rabbaka?" Ya Rasulullah, apakah kau pernah melihat Tuhanmu? Berkata Rasulullah, "Nurun." Diliputi cahaya, "Anna arahu?" Bagaimana aku dapat melihatnya? Kata Nabi SAW, hijabuhu nurun. Hijab Allah adalah cahaya. Ya, law kasyafahu sekiranya dia singkap cahaya tersebut lah taraka ya maka akan terbakarlah ya segala macam penglihatan makhluk yang mandang kepadanya di dunia ini dalam alam dunia tak mampu ya la ahraqu syubuhat wajhi man taha ilaihi al akan Allah bakar terbakarlah semua yang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala tak mampu jangankan Allah matahari saja kita tak mampu melihatnya di siang hari yang terik terang bolong yakni ketika siang bolong terik matahari tak mampu kita melihat matahari kecuali pakai kacamata tebal itu pun akan melelahkan ya bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin qala fayurfa'ul hijab al-awwal fayarfa'ul hijab al-awwal maka Jibril mengangkat yakni hijab penutup yang pertama fayanzuruna ila nurin min nuri rabbih maka mereka melihat cahaya daripada cahaya Allah fayakhirruna lahu sujjadan seketika mereka pun sujud tersungkur fayunadihim rabbu kemudian Allah menyeru mereka ya ibadi irfa'u ru'usakum Allah berkata wahai hamba-hambaku angkat sekarang kepala kalian fa inna laysat bidari amal kalian telah berada di surga di surga ini tak ada tempat kalian untuk berpayah-payah lagi bukan negeri amal di mana negeri amal? Ini di dunia ini. Inilah darul amal. Di sini kita beramal ibadah. Berletih-letih dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berinfak, kita bersedekah, kita berpuasa, kita berjihad, kita salat. Kadang-kadang datang rasa malas, mau bangun subuh sulit. Inilah tempat di dunia ini beribadah. Yang luput beribadah di dunia ini, maka menyesallah dia di hari kiamat. Adapun ahli surga, setelah mereka masuk surga tak ada lagi amal ibadah. Tak ada lagi puasa di surga nanti. Tak ada di surga orang mulutnya bau-bau gara-gara puasa. Tidak ada lagi namanya amal di surga, tidak ada. Tak ada solat, tak ada zakat, tak ada haji, tak ada puasa, tak ada ibadah apapun juga. Karena di surga bukan tempat kita dibebani dengan beban syariat. Sebagai ujian, di dunia ini tempatnya maka yang di dunia ini tak mampu menghadapi ujian-ujian berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kasihan kelak nasibnya di akhirat. Subhanallah. Letihlah mereka di akhirat, dibakar di azab. Berkata Allah, "Fa innaha laysat bidari amal." Surga ini bukan tempatkan beramal. Innama hiya daru thawabin. Inilah tempat ya kalian mendapatkan segala macam ganjaran atas apa yang kalian lakukan. Fayarfa'ul hijab ats-tsani diangkatlah hijab kedua. Fayanduruna amran huwa a'zamu ajal. Mereka melihat yang lebih dahsyat daripada yang pertama dibuka. Fayakhiruna lillah, maka mereka pun tersungkur sujud kepada Allah. Hamidina sajidin. Mereka memuji Allah SWT dalam keadaan sujud. Fayunadihimur Rabbu, maka Allah menyuruh mereka irfa'u ru'usakum angkat kepala kalian innaha laysat bidari amal ini bukan lagi tempatnya untuk beramal innama hiya daru thawab inilah tempat ganjaran pahala maka bersabarlah kita di dunia ini dengan segala macam perintah dengan segala macam larangan di dunia ini saja kita beramal tak lama ya paling kuat 70 tahun selesai kita ini mungkin tak sampai pun 70 Ya, mungkin 50, 60, nggak tahu. Jangan-jangan besok ada yang selesai di antara kita. Punah dia. Tak lamanya beramal. Tak sampai beribu-ribu tahun. Dan semua amal pun Allah mudahkan. Salat tak ada yang sampai ketika orang salat sampai 5 jam tak ada. 10 menit, 15 menit salat. Puasa bukan sepanjang tahun, sebulan dalam setahun. Bukan sepanjang siang dan malam, hanya sepanjang siang belaka. Haji tidak sepanjang tahun, tapi sekali dalam seumur hidup. Mana yang sulit? Tak ada. Subhanallah. Ya, apabila kita malas-malas beramal, katakan Allah, tak lama yang kau jiwaku ini, nyawa tak lama. Bentar lagi kau yang kau. Kapan lagi kau beramal? Sekarang nanti kau masuk ke dalam kuburmu tak ada kesempatan lagi beramal. Semua orang ketika masuk dalam liang kubur semua menyesal. Orang mukmin menyesal, orang kafir menyesal. Orang fasik menyesal. Orang mukmin menyesal kalaulah dahulu aku tambah ya Allah, aku mampu salat duha, kenapa tak salat? Aku mampu satu rakaat witir, kenapa tak witir? Menyesal atas apapun yang mereka tinggalkan. Tak bisa lagi. Karena Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh." Kalau anak Adam meninggal, terputuslah semua amalannya. Tak bisa lagi salat di kuburan. Sudah masuk ke dalam yang kubur dalam alam barzakh, barulah kita nyesal ya Allah, kalaulah aku dihidupkan sekali saja ya berikan aku kesempatan sedikit saya aku mau sujud kembali menambah ya tinggi derajatku dalam alam barzakh ahli surga menyesal ahli neraka menyesal orang-orang mukmin menyesal orang-orang kafir menyesal sekarang inilah tempat kita mau beramal kalau mau subhanallah fayarfa'ul hijab ats maka Jibril mengangkat hijab yang ketiga fa inda dzalika yanzuruna la wajhi rabbil alamin ketika itulah mereka melihat kepada wajah Allah rabbul alamin Allahu akbar fa yaquluna hina yanzuruna wajhi mereka pun berkata ketika melihat, ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala subhanaka ya Tuhan Maha suci engkau ya sumber segala macam keindahan Allah Jalla wa'ala kadang-kadang kita lihat ada orang yang makhluk Allah ciptaan Allah begitu indah Subhanallah, terpana kita melihatnya. Ya Allah, eloknya laki-laki ini, parasnya. Kadang-kadang lewat juga perempuan. Indah ya Allah. Terpana kita. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makhluk Allah. Itu sudah betapa indahnya sempurnanya. Bagaimana Allah Rabbul Alamin? Tak dapat dibandingkan. Subhanallah. Maka mereka berkata subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatika wahai Tuhan engkau maha suci kami tak pernah sempurna menyembahmu wahai Tuhan. Fayaqulu maka Allah pun berfirman karamati ya amkantukum minan nazar ila wajhihi karena kemuliaanku kuberikan kalian kesempatan dapat melihat kepada wajahku wa adkhaltukum dari ku masukkan ke dalam rumahku ini maksudnya surga Allah Subhanahu wa taala fayadhanu lil jannati an Tukallimi. Maka Allah izinkan kepada surga. Wahai surga. Allah izinkan kepada surga. Wahai surga, berbicaralah. Fatakulu. Maka surga pun berbicara. Tuba lahum. Alangkah beruntungnya mereka. Yang masuk dalam dalamku ini. Wahusnu ma'ab. Inilah sebaik-baik tempat kembali. Wahwa qawluhu wujuhun yawma idhin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Itulah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya wajah-wajah pada hari itu nadhiratun bercahaya ila rabbiha nadhirah ketika mereka melihat kepada Tuhannya adapun orang-orang kafir wajah mereka hitam legam ya tarhaqu haqatarah diliputi dengan kehinaan Allahumma musta'an Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh pada hari wajah menjadi putih bersih itulah wajah orang-orang mukmin ahlu sunnah wa taswaddu wujuh pada hari wajah menjadi hitam legam itulah wajah ahli bid'ah tatkala wajah orang-orang kufar, orang-orang fasik. وقال شيخ الإسلام الهروي أخبرنا علي بن بشر قال أخبرنا ابن منده قال أخبرنا خيثمة ابن سليمان قال حدثنا السردي بن يحيى قال حدثنا هناد بن السردي قال حدثنا بكر بن عياش عن أبي السعد البقال عن إكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما Syekhul Islam Al-Harawi menyebutkan ya dengan sanadnya dia mengatakan dia mengambil riwayatnya daripada Ali bin Bishr Ali bin Bishr daripada Ibnu Mandah Ibnu Mandah daripada ya Khaisamah bin Sulaiman selanjutnya Khaisamah bin Sulaiman dari As-Sarri bin Yahya berikutnya dari Hannad bin Sarri dari Abu Bakar bin Iyash dari Abu Sa'id al baqal dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ujungnya Ibnu Abbas di bawahnya Ikrimah Ikrimah tabi'in Ibnu Abbas sahabat radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Ibnu Abbas dan ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Annal Yahuda atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang Yahudi melihat eh, mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu an khalqis samawati wal ardi. Maka mereka bertanya kepada Nabi tentang penciptaan langit dan bumi. Fadzakara haditsan tawilan. Maka Nabi pun menyebutkan ya hadis yang begitu panjang. Qalu thumma madha ya Muhammad? Kemudian mereka bertanya, apalagi yang terjadi setelah itu Muhammad? Qala thumma stawa 'alal arsh. Kemudian Allah pun bersemayam di atas aras. Subhanallah. Ya. Qalu asabta ya Muhammad lau atmamta. Ya. Alangkah bagusnya wahai Muhammad jika kau sempurnakan kisahmu tadi. Thumma staroha. Bukankah setelah itu dia istirahat? faghadiba ghadban syadidan maka Rasulullah marah ketika dikatakan Allah beristirahat karena Allah tak pernah beristirahat karena dalam kitab mereka ya dalam kitab orang-orang Yahudi dan Nasara setelah Allah menciptakan bumi dan langit selama enam masa Allah pun istirahat beristirahatlah ketika itu Allah di hari Ahad kata orang-orang Nasara karena itu orang Nasara pun istirahat dari pekerjaan Yahudi mengatakan istirahat di hari Sabtu karena itu mereka pun istirahat daripada pekerjaan mereka. Padahal Allah tak pernah istirahat. Istirahat adalah sifat makhluk menunjukkan kelemahannya. Tak bisa dia bekerja 24 jam, mati dia. Allah SWT tak pernah istirahat. Kalau handai kata Allah istirahat sejenak saja, hancur alam semesta ini. Tak berdetak jantung kita, bertabrakan bintang-bintang, matahari tak terbit. Subhanallah. Kenapa tak terbit? Allah istirahat. Tak pernah Allah istirahat. Dalam kitab mereka sampai sekarang itu kitab bisa dibaca. Dalam kitab mereka ada. Dalam perjanjian lama mereka ada. Ya, istirahat. Tuhan kita tidak perlu istirahat. Subhanallah. Maka fa'anzalallah Allah pun menurunkan ayat walaqad khalaqnas samawati wal arda kami sungguh telah ciptakan langit bumi wama bainahuma fi sitati ayyam dalam enam masa dan apapun terdapat di antara keduanya semua kami ciptakan dalam, enam masa langit bumi dan yang terdapat di antara keduanya banyaknya entah miliaran galaksi kita nggak tahu mungkin triliunan biliunan kita nggak tahu galaksi begitu banyak semuanya antara langit dan bumi nggak tahu kita berapa jumlahnya ya bumi ini debu saja tak ada apa-apanya dibandingkan bintang-bintang lain paling lainnya Wama masana min nugub kata Allah kami tak pernah sekalipun ditimpa keletihan. Allah tak pernah letih, tak pernah mengantuk, la ta'khudhu sinatun. Wala naum, tak pernah mengantuk, tak pernah pula Allah Subhanahu wa taala tidur Dialah Rabbul Alamin, ya. Adapun Tuhan-tuhan disembah dan Allah yang bernyawa, wali-wali yang disembah mengantuk dan tidur.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 hufidha an ashabi Rasulillah. Penjelasan keterangan dari sahabat-sahabat Rasulullah wa tabi'in dan para tabi'in wal a'immatil arba'ah dan empat yang imam dan imam yang empat afwan imam yang empat Abu Hanifah Imam Malik Ibn Anas Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris, Imam Ahmad Muhammad rahimahullah. Semuanya mereka wa ghairi dan lainnya yang mengatakan bahwasanya Allah SWT di atas arasy di atas makhluknya. Min dzalika di antaranya mulai satu persatu disebutkan oleh Ibnu Qayyim. qawlu Abi Bakar Siddiq. Inilah perkataan Abu Bakar Siddiq yang menunjukkan Allah di atas. Siapa yang mengatakan Abu Bakar Siddiq? Ya, Qala Abu Bakar Siddiq, qala Abu Bakar bin Abi Syaibah, berkata Ibnu Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia menyebutkan sanadnya haddatsana Muhammad bin Fudail an abihi an Nafi' an Ibnu Umar. Ya dari Muhammad bin Fudail dari Fudail ayahnya dari Nafi' dari Ibnu Umar qala berkata Ibnu Umar lamma qubida Rasulullah tatkala Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika orang semua dalam kondisi kebingungan Mereka sibuk mendengarkan perkataan Umar. Kata Umar, laqta'anna ya aidi wa arjul rijalan akan kupotong-potong tangan-tangan dan kaki-kaki orang-orang yang mengatakan Muhammad telah mati. Tidak demi Allah, Muhammad tak pernah mati. Dia sedang kembali kepada Tuhan dan akan kembali kepada kita sebagaimana Musa kembali kepada Tuhannya dan kembali kepada Bani Israel. Akan kupotong tangan-tangan mereka, lidah-lidah mereka mengatakan Muhammad mati. Kata siapa? Umar bin Khattab. Sahabat semuanya tak tahu apa yang mau dikatakan. Masuklah Bakar Siddiq. Dilihat Nabi terbujur. Dia singkap selimut yang menutupi Nabi SAW. Dia yakin dan pasti Nabi telah wafat. Dia cium Nabi dan dia berkata, Wallahi, ya berkata Abu Bakar Siddiq, Tib tahayyin wa mayitan ya Rasulullah. Alangkah harumnya engkau ketika engkau hidup dan ketika engkau mati. Dan sungguh kematian yang kau rasakan ini adalah merupakan kematian ya yang tak akan pernah dua kali berulang kepadamu. Setelah itu dia keluar. Dibilangnya kepada Umar, "Hai Umar, dia mau Umar." Duduklah wahai Umar. Umar tak peduli, sibuk dia tetap. Kan ku potong tangan-tangan orang-orang bilang Muhammad mati. Itu orang munafik. Kata Abu Bakar, "Wahai Umar, diam." Tak mau diam dia. Maka ketika itu Abu Bakar pun berkata, inilah perkataannya. Ketika Bakar berkata, semua orang pun terdiam. Tak ada yang mandang Umar, Umar nggak dipandang orang, akhirnya dia pun diam. Dia pun duduk. Ya. Inilah perkataan Abu Bakar Siddiq. Ayuhan nas, wahai manusia, Inka kana Muhammadun ilahakum alladzi ta'budun. Kalau kalian menganggap Muhammad itu Tuhan kalian yang kalian sembah, fa inna ilahakum kotmat. Sungguh dia Tuhan kalian yang kalian sembah tadi Muhammad, ini sekarang telah mati. Kalau kalian anggap dia Tuhan kalian yang akan sembah, nih sekarang dia telah mati. Ya. Wa in kana ilahakum Allah wa in kana ilahukum Allah alladhi fis sama. Tapi jikalah sekiranya kalian menganggap Tuhan kalian Allah, Tuhan yang di langit, kata siapa? Oh, bukan. Tuhan yang di mana? Di langit. Ya, lam yamut fa inna ilahakum lam yamut Sungguh Tuhan kalian di langit tak pernah mati. Ya. Dalam beberapa riwayat lainnya dikatakan mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan ha qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, saksikan ni Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, dialah Tuhan yang hidup tak pernah mati. Ya, Thumma tala. Kemudian Abu Bakar pun membacakan ayat yang seluruh sahabat lupa ayat ini. Ada dalam Quran. Bahkan Umar pun kaget ini ayat ada dalam Quran. Kata Umar, ku dengar ayat ini, yakinlah ku Nabi mati. Nabi meninggal, wafat. Hampir-hampir kakiku tak tahan lagi menahan bobot tubuhku yang berat. Subhanallah, karena begitu dahsyatnya ayat tersebut yang ku dengarkan. Apa bunyinya? وما محمد إلا رسول قد خلت قد خلت من قبله الرسل bukanlah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah yang telah pernah berlalu sebelumnya para rasul-rasul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum apabila dia mati apabila dia terbunuh apakah kalian akan kembali murtad meninggalkan agama kalian wa may yanqalibu ala aqibaihi falyadurrallaha syai'an barang siapa yang kembali murtad tak akan mungkin dapat membahayakan Allah sedikit jua pun ketika ini dibaca yakinlah semua sahabat memang Rasulullah itu adalah rasul yang sebelumnya juga ada rasul-rasul dan semua rasul sebelumnya mereka binasa ada yang terbunuh sebagaimana Yahya, Zakaria, dan ada yang wafat, hmm, yang wafat. Bahkan semuanya wafat berarti Muhammad juga akan wafat. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah dahului sebelumnya rasul-rasul. Apabila dia mati, apabila dia terbunuh, apakah akan kembali murtad? Subhanallah. Ketika itu sadarlah mereka semua Rasulullah SAW telah wafat. Nah, kita cukup pada sampai di sini. Ya, masih panjang ini. 621 halaman ini kitab. Kita baru baca 163 lembar. Itu pun bukan dari awal. Tak sempurna. Tak apalah, sabar-sabar ajalah. Yang mati duluan semoga jumpa Allah SWT Allah ridha kepadanya yang penting kita niat untuk terus menamatkan kitab ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh